Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'du. Para hadirin sekalian, kita melanjutkan kajian kita yang bertemakan akidah dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa agama ini termasuk pembahasan tentang akidah maka kita mengambil dari salafun saleh mereka lah para salafus salih yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ini sebagaimana wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Atas kalian wajib memegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin Beliau tidak hanya mencukupkan dengan sunnah para khulaf, sunnah beliau saja, namun juga sunnah khulafaur rasyidin. Mereka dia mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam hadis yang lainnya beliau juga menegaskan ma ana alaihi al wa ashabi aku dan aku yang ada di atasnya hari ini dan para sahabatku. Kalau tadi beliau katakan tentang khulafa ar-rasyidin, maka di sini para sahabatku secara umum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasi khairun nas karni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni Nabi dan para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum yaitu tabi'ut tabi'in. Maka inilah yang dikatakan sebagai generasi terbaik maka segala sesuatu merujuk kepada mereka. Akidah, ibadah, akhlak, cara bermuamalah, bahkan cara di dalam menentukan perekonomian maupun mengatur negara sekalipun, maka hendaknya kita merujuk kepada mereka. Kenapa? Karena merekalah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai generasi yang terbaik. Yang Allah katakan tentang mereka radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Allah menegaskan bahwa Allah ridha kepada mereka. Sementara kita tidak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin kita bahwa kita Allah ridha kepada kita? Bahwa Allah cinta kepada kita. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, semua bisa mengatakan. Dan itu wajib. Kita cinta kepada Allah. Namun apakah Allah cinta kepada kita? Ini yang kita tidak tahu. Namun Allah tegaskan bahwa Allah ridha kepada para sahabat. Allah cinta kepada para sahabat. Maka hadirin sekalian sehingga amaliah mereka, iman dan tauhid mereka serta akidah mereka merupakan rujukan. Mereka generasi yang Allah ridhai, mereka adalah generasi yang terbaik Demikian pula kita mengambil salah satu pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, seorang yang masih muda kala itu, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Apa yang beliau ajarkan ini meskipun memang tertuju kepada Ibnu Abbas seorang namun merupakan pelajaran untuk seluruh umatnya. Merupakan pelajaran untuk seluruh umatnya. Beliau sampaikan di kesempatan yang sangat ringkas itu bekal-bekal yang sangat penting terkait dengan akidah. Beliau bersabda kepada sahabat Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak." Ida sa'alta fas'adillah. wa ida sta'anta fasta'in billah. Bekal yang sangat penting. Bekal akidah. Apabila seorang muslim dan seorang pemuda secara khusus memiliki berpegang dengan bekal ini wallahi dia akan menjadi manusia besar. Memiliki jiwa yang besar. Kenapa? Karena terdidik oleh akidah yang kokoh. Benar-benar dia terhubung antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sang pencipta dan penguasa jagat raya. Nabi berpesan, Ya gulam, wahai anak muda, aku ajarkan kepadamu beberapa kata yang ringkas. Apa itu? Ihfazillah, jagalah agama Allah ini. Yahfazka niscaya akan Allah menjagamu. Kau jaga agama Allah, engkau jaga aturan-aturan Allah halal dan haram, perintah dan larangan Allah, syariat Allah, jaga, amalkan dengan sebaik-baiknya. Setiap ada perintah segera laksanakan, ada larangan segera jauhi. Jangan ditunda, jangan menunggu. Jangan menggampangkan. Junjung tinggi perintah Allah. Junjung tinggi larangan Allah dengan cara jauhi segera. Jangan main-main. Begitu panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan main-main. Allah yang terbesar, Allah yang terbesar. Lebih besar dari segala sesuatu, urusan apapun. Jangan Anda anggap urusan Anda lebih besar daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Daripada salat yang hendak ditegakkan ini. Jangan merasa kepentingan apapun Gaji sebesar apapun Anda anggap lebih besar dibandingkan sholat berjamaah yang akan ditegakkan? Eh, fadillah, jaga agama Allah. Jaga sholat yang Allah wajibkan kepada Anda. Salawat al-wajibah, salat-salat yang wajib. Jaga dengan cara Anda laksanakan apabila Anda seorang pria, laksanakan di masjid salat berjamaah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kaum munafikin sangat berat. Sifat di antara ciri munafik berat di atas salat berjamaah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalaupun mereka berdiri salat, ikut salat di masjid qamu kusala, mereka malas-malasan. Dan memang demikian dikatakan oleh sahabat Ibn Mas'ud tidak ada yang tertinggal berjamaah di masjid kecuali munafik. ini menggampangkan meninggalkan sholat berjamaah, menggampangkan tidak hadir berjamaah. Itu biasanya ketahuan. Terbukti munafik biasanya. Para hadirin sekalian, jaga agama Allah, termasuk sholat. Jaga sebaik. Pelaksanaannya jaga. Jangan digambangkan. Jangan terlalu cepat. Jangan meninggalkan tumak nina. Bagaimana pelaksanaan sholat? Sebagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga. Jangan main-main. Demikian pula ibadah puasa misalnya yang sekarang kita sedang laksanakan, jaga sebaik-baiknya. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ibadah puasa itu junnah, asya junnah. Puasa itu perisai. Perisai seorang hamba dari api neraka. Membentengi diri, menjaga dirinya. Perisai antara dirinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang haram. Baik Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh lisannya, tangannya, matanya, maupun anggota badan yang lainnya. Perisai. Puasa sebagai perisai. Maka Nabi mengatakan, malam yuhriku. Selama dia tidak merobeknya, tidak menyobeknya. Puasa ini akan berfungsi sebagai perisai selama dia tidak menyobeknya. Dengan apa disobek? Diterangkan para ulama. bidzunub wal ma'asi bil ghibah wan namimah. Kalau dia melakukan ghibah puasa berghibah, ngerasani, menggunjing saudaranya, tetangganya. Maka ini telah merobek fungsi puasa yang sebagai perisai. Artinya dosa itu akan menyingkap, merobek-robek puasa dia. Hadirin sekalian, ihfadzillah, jaga agama Allah. Jaga syariat Allah. Halal dan haram, perintah dan larangan. Yahfadka niscaya Allah akan menjagamu. Allah jaga dirimu. Allah jaga fisikmu. Allah lindungi. Ya, akan Allah jaga. Allah tugaskan para malaikat untuk menjaga fisik seseorang dari berbagai bahaya, dari berbagai penyakit. lahum muaqibatum min baini yadayhi wa min baini yadayhim wa min khalfihim yahfazuna min amrillah yahfazunahum min amrillah mereka kaum mukminin muaqibat ada para malaikat yang senantiasa menyertai min baini yadayhim wa min khalfihim dari depan dan belakang mereka yahfazunahum min amrillah yang para mereka itu senantiasa menjaga, melindungi sang mukmin dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah. Ini Allah tugaskan para malaikat untuk menjaga. Siapa yang jaga? Orang-orang yang menjaga agama Allah. Para hadirin sekalian, demikian ini fisik. Bahkan penjagaan itu disebutkan diriwayatkan dari beberapa ulama para ulama yang mereka menghabiskan waktunya untuk ilmu, menghafal ilmu, menyampaikan ilmu, membahas ilmu. Di samping mereka sendiri juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan ilmu dan amal. Menyampaikan Al-Qur'an, menghafal dan menyampaikannya. Demikian juga menghafal hadis-hadis Nabi dan menyampaikannya kepada umat. Diriwayatkan dari sebagian mereka ya, dalam usia yang sudah mencapai lebih dari 100 tahun sebagian mereka namun fisiknya masih kuat. Masih mampu untuk berjalan, masih mampu bahkan untuk melompat. Nah, Sampai-sampai ada sebagian mereka keheranan, kamu sudah Anda sudah mencapai usia sekian namun bagaimana bisa Anda mampu memiliki kemampuan seperti ini? Ya. Dikatakan ini fisik yang saya jaga dulu ketika muda maka sekarang ketika tua Allah yang menjaganya. Fisik kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau lihat Para ulama meskipun usia mereka sudah tua, namun hafalannya, daya ingatnya, ibadahnya tidak berubah. Kenapa? Mereka menjaga agama Allah. Allah jaga mereka. Allah jaga mereka. Mampu. Demikian pula kita lihat bagaimana dulu para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu berperang, mampu berjihad, fisabilillah. Kenapa? Allah jaga mereka. Memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Kenapa? Allah jaga mereka. Akibat kenapa? Karena mereka telah menjaga agama Allah Swt. Bahkan penjagaan Allah Swt. ini tidak hanya kepada fisik dan pribadi orang ini saja. Bisa jadi kepada istri dan anak keturunannya. Ya, kesolehan seseorang itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Kesolehan seseorang bisa berpengaruh kepada anak keturunannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana abuhuma Tentang dua anak yatim yang ditolong oleh Nabi Khadir bersama Nabi Musa alaihissalam ketika itu yang berjalan keduanya. Didapati dua orang yatim ditolong oleh Nabi Khadir. Kenapa? Wa kana huma salihah. Allah tolong kedua anak ini melalui nabinya. Kenapa? Wa kana huma ayah kedua anak ini salihah. Dulunya lah orang yang saleh. yakni kesalehan ayahnya berpengaruh kepada anaknya, kepada putranya. Ini, yakni terkadang kesalehan seseorang bisa memberikan akibat yang baik kepada anak keturunannya. Maka hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini bentuk penjagaan Allah. Ihfadzillah yahfazka. Niscaya Allah akan menjagamu. Dan yang lebih penting dan lebih mulia lagi adalah Allah akan menjaga imanmu. Allah akan menjaga kesalehanmu. Allah akan menjaga ketakwaanmu. Allah jadikan lurus amalanmu. Makanya Allah berpesan kepada para hambanya, Ya ayuhalladzina amanuttaqullah وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Waqulu qawlan sadida. Bisin, bukan bisin ya. Bisin. Dan ucapkanlah ucapan yang sedida, yang lurus, yang tepat, yang jujur, yang benar. Tidak ada bohong, tidak ada dusta di situ. Ucapan yang tepat, ucapan yang benar, ucapan yang hak, ucapan yang jujur. Kulu qawlan sadida. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum. Pasti akan Allah luruskan amalanmu. Allah jadikan baik segala amalanmu. Allah jadikan saleh amalan-amalan. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ini. Ketika Allah Allah perintahkan ittaqullah wa qulu qawlan sadida Bertakwalah kalian kepada Allah dan jaga ucapan. Ucapkan oleh kalian ucapan yang lurus. Balasannya apa? Allah jadikan saleh amal kalian. Allah jadikan lurus amal kalian. Allah jaga. Allah lindungi. Kalau yang tadi dalam bentuk fisik, maka sekarang dalam bentuk non fisik, dalam bentuk maknawi. Dan ini yang lebih penting. Allah jaga keimanan kita, Allah lindungi ketakwaan kita, Allah jaga amal-amal kita. Allah luruskan amaliah kita. Allah terus arahkan, Allah terus tunjukkan kepada amal saleh, kepada iman, Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasi. Demikianlah kami palingkan darinya asu kejelekan wal fahsya perbuatan keji. Kapan ini? ketika Nabi Yu, Nabiullah Yusuf alaihissalam digoda oleh sang wanita tersebut untuk berbuat mesum, untuk berbuat keji. Maka Nabi Allah Yusuf menolak. Iya. Ditolak ajakan dan rayuan itu. Padahal beliau seorang pemuda. Kemampuan fisik masih kuat. Namun Allah berikan kekuatan kepada beliau untuk menolak rayuan itu. Sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah. Dalam kondisi faktor-faktor pendorong sangat besar. Tidak ada siapapun di tempat itu kecuali mereka berdua. Sang wanita yang merayu, wanita yang jelita. Yusuf seorang pemuda Nabi Yusuf masih muda saat itu. Tampan. Namun Allah berikan kekuatan padanya untuk menolak. Demikianlah kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan darinya kejelekan dan perbuatan keji. Allah lindungi Nabi Yusuf. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia Nabi Yusuf di antara hamba-hamba kami yang pilihan yakni hamba-hamba yang menjaga agama Allah. Beliau seorang nabi. Ketika menjaga agama Allah, Allah jaga. Allah lindungi beliau. Sehingga terjaga dari perbuatan keji itu. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Demikian kita. Apabila kita ingin terjaga dari berbagai dosa dan maksiat. Terjaga iman kita, terjaga hati kita dari segala hal yang bisa mengotori dan mencemarkannya, dari segala hal yang bisa melemahkan iman, maka jagalah agama Allah. Niscaya Allah akan menjaga kita. Niscaya akan Allah menjaga kita. Ya ayuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, apabila engkau bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah jadikan untukmu furqan. Yang bisa membedakan baina hak wa batil. Apa yang bisa membedakan? Ilmu, ilmu kitab as-sunnah. Yani apa? Dengan ini Allah berikan penjagaan. Apa syaratnya? Intattaqullah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimani warahmatullah dan yang jangan sampai lupa juga adalah apabila kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di samping kita menjalankan upaya menjaga agama Allah, upaya kita membela agama Allah, ya, karena Allah berjanji, ya ayuhalladzina amanu intan surullaha yang surkum Wahai orang-orang beriman, apabila akan menolong agama Allah, niscaya Allah tolong kalian. Di hadis ini juga Nabi bersabda, Ihfadzillah, ihfadka. Jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di samping ini kita jalankan, jangan lupa pula kita berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keselamatan, mohon perlindungan, di antara doa adalah yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Rabbana la tuziqulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, wahai Allah Subhanahu wa taala, la tuziqulubana Jangan engkau simpangkan hati kami ba'da id hadaitana setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah dan karunikan dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Karunikanlah kepada kami rahmatmu ya Allah dari sisimu. Innaka antal wahab. Sesungguhnya engkau sang pemberi. Engkaulah al-wahab sang pemberi. Iya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan Rabbana la tusil qulubana. Jangan kau simpankan hati kami ba'da idh hadaitana setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ini mohon perlindungan, mohon penjagaan. Penjagaan terhadap apa? Atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Atas iman dan takwa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mohon untuk senantiasa dijaga. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, Sarif qalbi ala ta'atik atau ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, yani ya Allah yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi ala dinik. Kokohkan hati kami di atas agamamu. Jangan sampai menyimpang. Jangan sampai tergoda oleh bisikan dan rayuan harta dunia ya atau kepentingan-kepentingan yang, yang lainnya. Ya. Sabit qalbi, kokohkan hati kami di atas agamamu, istiqomah. Ya. Ya al qulub. Ya Allah yang memalingkan hati. Palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Ya. Kalau dipalingkan, maka palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Jangan ke arah yang lain. Ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon kita senantiasa kokoh istiqamah dan inilah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang-orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah haqqatuqati dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun kecuali kamu dalam sebagai seorang muslim yang membawa iman, membawa takwa, membawa istiqamah, ya. kokoh di atas agama, kokoh di atas ketaatan kepada Allah, Allah wasi wasiatkan di sini, wala tamutunna, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan engkau sebagai muslim. Muslim yang sebenarnya, muslim yang membawa iman dan takwa. Maka para hadirin sekalian, ini semua kita beriman, kita bertakwa, kita beribadah, kita menjalankan ketaatan kepada Allah terus Jangan dianggap sementara. Ya, jangan ya satu periode apa satu periode periode saja lima tahun atau sepuluh tahun, dua puluh tahun. Setelah itu mau kemana? Nah, sampai mati. Kita mati dalam keadaan iman dan takwa, dalam keadaan husnul khatimah, membawa tauhid, membawa iman, membawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang sahihah di atas akidah yang benar dan lurus. Kita mati dalam keadaan tidak berdoa, tidak minta kecuali kepada Allah. Tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita minta-minta kepada selain Allah. Meyakini ada tempat lain yang bisa memberikan rezeki ke selain Allah. Jangan. Jangan sampai. Jangan sampai kita mati dalam keadaan meyakini ada sesuatu lain yang kita bisa bertawakal kepadanya. Nah, kita tidak bertawakal kecuali kepada Allah Ta'ala. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kita mati. Hari ini kita ada di atas akidah ini sampai kita mati. Orang yang demikian, maka para hadirin sekalian, dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala telah memberikan berita gembira. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah Tuhan kami yang kami ibadai adalah Allah. Yani dia beriman. Dia bertauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Menyatakan ini, kemudian dia istiqamah. Terus dalam kehidupannya istiqomah. Konsisten di atas prinsip ini. Sampai dia mati. Maka di ayat ini Allah berikan, berikan berita gembira. Tatanazzal alaihimul malaikah. Akan turun berbondong-bondong kepadanya para malaikat. Kapan? Di detik-detik menjelang sakaratul. Di saat-saat sakaratul maut. Di saat yang paling berbahaya. Ketika itulah syaitan benar-benar memanfaatkan kesempatan terakhir untuk menggelincirkan terakhir kalinya anak Adam. Dalam keadaan sakaratul maut. Peristiwa yang sangat berat. Peristiwa yang sangat pedih. Di saat genting itulah. Yang sangat berbahaya seseorang bisa tergelincir. Karena setan tidak membiarkan anak Adam mengalami itu. Kecuali pasti dia datang. Maka di saat itulah para malaikat turun berbondong-bondong kepadanya. Tatanazzal alaihimul malaikah. Turun berbondong-bondong. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Para malaikat mengatakan demikian. Jangan kalian takut. Dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Bergembira dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.